Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandumah usul fikih wa Qawaidih yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih al rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan yang dikenal dengan apa kemarin? Yang dikenal dengan kaidah yang sangat besar seputar penangkal daripada penyakit was-was, yaitu kembali kepada apa? Kembali kepada enam keyakinan. Setelah itu pembahasan berikutnya mengenai hukum asal daripada perintah dan hukum asal daripada larangan. Sudah kita lewati hukum asal dari perintah apa hukum asalnya? Wajib. Hukum asal larangan apa? Haram. Nah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan halaman yang ke-119 itu qala al-mu'allifu asbahullah ad dalil salis dalil yang ketiga dalil yang menunjukkan bahwasanya al-asl fil amr yadul ala wujub yang ketiga adalah ma hasala fi hajjatul wada' yaitu suatu tragedi atau kejadian yang terjadi pada haji al-wada' haji wada' itu haji yang terakhir Rasulullah SAW melakukan haji setelah itu beliau tidak lama kemudian meninggal dunia nah Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal aghniya min as-sahabah saqu al-hadiyah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW dan segenap para sahabat orang-orang kaya saat itu mereka membawa hewan sembelian hadiah minal Madinah membawanya dari Madinah ta'dhiman li sya'rillah dalam rangka mengagungkan syiar-syiar Allah taala. Bayangkan. Ini dulu ya karena waktu itu mungkin belum ada yang jual, kalau sekarang kan sudah ada yang jual. Nah barakallahu fikum sekarang sudah ada yang menjual sehingga apa? Nah, sehingga nggak perlu lagi membawa apa hewan dari Madinah atau dari Indonesia misalkan beli di sana ada. Paham ya? Di sana sudah ada yang yang menjual. Nah, wa fi asna'i tariq, kemudian di pertengahan perjalanan, di pertengahan jalan, amara man lam yakun ma'ahu hadiyun an yaj'alaha umratan liyasira mutamatti'an. Pahami baik-baik ini? Kemudian di tengah perjalanan, Rasulullah SAW memerintahkan orang yang tidak membawa sesembelihan haji tadi itu hendaknya dia menjadikan ritual atau amalan nanti itu umroh saja. Liyasira mutamatian agar orang tersebut nanti menjadi apa? Na'am barakallahu fikum, na'am eh, mutamati. Na'am mutamati. awal. Ya, jadi biar jadi mutamatti' karena sudah kita lewati kan haji ada berapa kemarin? Ada tiga, haji tamat haji Kiran sama haji ifrad. Paham ya? Nah, tamattu' itu karena bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan satu kali safar tapi dapat dua. Jadi datangnya sana adalah baika umratan. Umroh selesai ritual Umroh, datang waktu haji dia masih di situ, enggak pulang lagi. Nah, nanti baru ikut apa? ihram haji. Paham ya? Enggak perlu safar lagi tapi ya. Itu namanya haji tamattu' namanya. Kalau haji kiran antum dari Indonesia ketika sampai di Mikot langsung dua labbaika hajjan wa umratan labbaika hajjan wa wa umratan maksudnya langsung dua langsung atau haji kan ritual haji itu kan sudah melingkupi ritual umrah ya enggak hanya saja kalau umrah kan enggak ada enggak ada wukuf di padang Arafah paham ya kalau haji ifrat bagaimana ya haji murni haji enggak dicampur dengan umrah itu haji ifrat namanya paham maksudnya Ewa, jadi bedakan. Mahum insyaallah eh, Abdurrahman eh, ya wanam. Kita lihat, walakin sahabat lam yarau minhu azimah. Tapi saat itu para sahabat tidak memandang perintah tersebut adalah perintah yang harus azimah, sesuatu yang harus. Fastamarru ala mahum alaih. Mereka tetap dalam keadaan posisi, dalam keadaan mereka yaitu tidak meniatkan untuk umrah. Walamma wasala Makkah wa tawafa wa sa'a amara man lam yasuq al-hadiya an yaj'ala umratan. Kemudian Ketika Rasulullah sampai ke Mekah dan tawaf dan sa'i, Rasulullah merintahkan agar orang yang tidak membawa sesembelian tadi itu nah menjadikan niatnya itu umrah. Qalu ya Rasulullah, kemudian segenap para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kaifa? Waqad samainal hajj." Bagaimana ini? Kami sudah terlanjur mengucapkan haji gitu loh. Paham Mereka sudah terlanjur apa? Niatnya itu haji. Nah, barakallahu fikum sudah terlanjur niatnya itu apa? Haji. Jadi mereka ngomong, "Wahai Rasulullah, bagaimana ini? Kami sudah terlanjur menamakan itu haji, yakni labbaina bil hajj." Kami sudah mengatakan labbaina bil hajj. Faqala, "If'alu ma amarukum bih." Rasulullah sempat marah ini. Kerjakan Eh, kerjakan apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya. Walaula anni suqtul hadiah la ahlaltu ma'akum. Kalau seandainya aku eh, tidak membawa sembelihan, niscaya aku juga akan tahalul bersama kalian. Maksudnya itu Rasulullah itu kan membawa sembelian. Paham ya? Tapi di tengah perjalanan berubah pikiran. Dalam artian apa? Dalam artian kalian niatkan aja itu umroh. Hajinya haji tamatuk nanti itu loh. Paham belum? Nah. Ingat-ingat ya. Kemudian Rasulullah mengatakan tadi walau istaqbaltu min walau istaqbalta min amri mastadbarta ma nah barakallahu fikum walau istaqbaltu min amri mastadbartu dulu. Walau istakbalta istakbaltu ini. Hah? Istakbalta istakbaltu. Dramain. Kalau seandainya eh walau istakbalta min amri kalau seandainya kalian menerima perintahku, mas mastakbarta. nanti niscaya kalian tidak akan berpaling. Nah eh, masuk tal masuk tal hadiah. Niscaya engkau juga tidak akan apa? Nah, barakallahu fikum membawa hewan sembilan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalian tuh nurut gitu loh, yang aku perintahkan kerjakan. Wa ghadiba hatta auradu alaihi mas'alatan yustahya minha. Dibayangkan ini. Rasulullah sempat marah. Marah sampai apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, sampai-sampai Rasulullah itu apa? Mendatangkan permasalahan yang bisa dikatakan dianggap malu, memalukan. Maksudnya memalukan mereka karena marah dari itu. Kullu dzalika la'allahu ya, yansahul amr. Itu semuanya dilakukan karena apa? Berharap semoga perkaranya perintahnya ini dihapus. Qalu ya Rasulullah. Kemudian mereka masih mengatakan wahai Rasulullah, ayakhruj ahaduna ila mina wa dzakarahu. Naam. Ayakhruj ila mina wa dzakarahu yaqtur maniyan. Allah mustahil perhatikan ini. Ewa. wahai Rasulullah, apakah perlu nah, salah satu di antara kita keluar ke Mina dalam keadaan apa? Kalau disesuai dengan artinya sini maksudnya apa? Kinayah untuk jima. Dalam keadaan kita ini nah barakallahu fikum sudah berhubungan badan dengan perempuan kan dah tahallul. Paham ya? Kalau terjemah sini yaktur maninya kan maksudnya dalam keadaan air maninya menetesan itu istilahnya. Tapi kan maknanya ini adalah berhubungan badan ya, yakni min jima'in nisa. Apakah kita keluar ke Mina dalam keadaan kita sudah berhubungan badan wanita? Li'annahu idza halla halla min kulli syai'. Karena kalau kita halul, sudah selesai tahallul itu halal semua, segala sesuatu halal. Qala if'alu ma amarukum bihi. Rasulullah mengatakan kerjakan apa yang kuperintahkan. Wa ghadiba sallallahu fa hadza mimma bihi ala anal amran wujud. Ini termasuk dalil mimma yastadillu bihi, termasuk dalil yang dijadikan dalil. Nah, hadis ini termasuk yang jadikan dalil tentang apa? bahwasanya perintah itu wajib dikerjakan. Paham maksudnya ini ya? Nah, kesimpulannya Rasulullah ketika ngomong Kalian tuh jadikan aja itu umroh gitu loh. Hah? Umroh ini hajinya tamattu. Mereka malah ngayel gitu loh. Malah ngayel, akhirnya sesuatu marah. Hah? If'alu ma amarukum bih. Kerjakan apa yang aku perintahkan. Idan hadis salah satu latihan Jika demikian berarti tiga dalil ini wahidun minal Qur'an, satu dari Al-Qur'an, min minas sunnah, dua dari as-sunnah, kulluha tadullu ala annal asla fi amrillah wa rasulih al wujub. Semuanya masing-masing menunjukkan bahwasannya hukum asal perintah Allah dan Rasulnya itu adalah wajib untuk dikerjakan. Nah, hukum asal perintah Allah dan Rasulnya wajib apa? Wajib untuk dikerjakan. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat fi muqabil fi muqabil fi muqabil dzalika asal asl fi nahyi at-tahrim. Yang berhadapan dengan kaidah asal tersebut, ini penting ya. Yang berhadapan dengan kaidah asal tersebut, enam yaitu apa lawannya yaitu hukum asal dalam larangan tahrim haram paham Ewa. kata beliau fi muqabil dzalik al asl fi nahyi at tahrim lawan daripada al asl fil amr al wujub adalah al asl fi nahyi at tahrim itu yang na barakallahu fikum berhadapan liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum anhu fastanibu seluruh yang aku larang kalian darinya maka hindarilah jauhilah tinggalkanlah fal amru bil istinab lil wujub maka perintah untuk menjauhi ini adalah wajib wa idza wajaba al istinab sar al fi'lu muharraman apabila menjauhi itu adalah wajib berarti mengerjakannya hukumnya apa haram paham ya diperintahkan untuk menjauhi contohnya apa wala taqrabuz zina jangan kalian mendekati apa perzinaan mendekati atau dilarang apalagi berzina lebih dilarang lagi mau maksudnya ya bukan larangannya itu kan larangannya mendekati kalau berzina nggak dilarang itu berarti gagal paham Paham ya? Mendekati ada dilarang apalagi berzina, lebih dilarang lagi. Mahum sallallahu Husain. Eh, wa na'am. Berikutnya, wa yumkin an nastadil aidan min babil qiyas biqouli ta'ala dan mungkin eh, kita juga berdalilkan nah barakallahu fik min babil qiyas dalam bentuk apa? Dalam bentuk qiyas dengan firman Allah taala wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab dan seluruh apa saja yang Rasulullah datangkan kepada kalian maka ambillah dan seluruh yang Rasulullah larang dari kalian tinggalkanlah wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah innallaha syadidul iqab sesungguhnya Allah taala zat yang maha apa dahsyat hukumannya ayat ayatu maka ayat ini nam barakallahu fikum fil fai apa itu fai Abdul Aziz Ayat ini berkaitan masalah fai. Apa itu fai? Atau apa? Ada fai, ada salab, ada ghanimah. Dari mati dulu kan? Ada fai'un, salabun, ghanimatun. Apa itu fai? Hmm? Apa? Harta apa? Apa tuh Fai akhir saat? rampasan? Ya, itu nanti ghanimah juga terampasan. Eh? Dan Abdullah Abdullah Maras. Eh? Kenapa? Eh, harta rampasan peperangan tanpa adanya perangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harta musuh. Harta musuh yang ditinggal oleh musuh tanpa ada peperangan, namanya fight. Jadi kita misalkan ada ultimatum. Nanti jam 11 malam kami akan menyerang kampung fulan bin fulan misalkan. Ternyata langsung mereka lari kocar-kacir mereka. Lari kocar-kacir tunggang langgang. Akhirnya tinggal semuanya, mobil ditinggal, motor ditinggal, sapi, kerbau, onta semua tinggal semuanya. Nah, Harta tersebut namanya fai. Itu harta musuh yang tinggal oleh musuh sebelum apa? Tanpa ada peperangan, namanya fai. Kalau dengan peperangan apa namanya? Ghanimah. Bedakan ya. Jadi fai itu harta rampasan perang tanpa adanya peperangan. Mohon salah dibedakan itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Tapi kalau ghanimah, harta rampasan perang, perang menang gitu loh. Paham ya? Perang menang dapat ghanimah, itu namanya ghanimah. Kalau salat apa? Salat Isa Salabun, Abdurrahman, Hantola, Hussein Apa? Eh, harta rampasan apa? Ya? <laughs> Apa? Masalah? Gulat. Ungkapkan aja nanti kalau keliru diluruskan. Hmm? Apa? Membunuh musuh. Anak tahu maksud antum cuman ungkapannya mungkin berat ya. Jadi harta rampasan perang yang didapatkan karena sebabnya satu lawan satu. Harta rampasan perang yang didapatkan karena satu lawan satu. Contohnya musuhnya lari, dikejar, kejar sampai ke gang-gang itu kejar terus, ternyata di gang terbunuh dia. Di kantongnya ada 650 gram emas misalkan. Eh, atau misalkan ada harta situlah. Nah, diambil namanya bunuh, itu namanya apa? Yang bunuh tersebut mendapatkan salap namanya. Paham belum? Bukan ghanimah ini ya. Kalau ghanimah barengan, barengan nyerbu, diserang, dihancurkan, kalah mereka, ninggalkan harta yang banyak itu namanya ghanimah. Tapi kalau fai itu harta rampasan peperangan tanpa adanya peperangan. Paham maksudnya? Jadi antum baru Baru mau berangkat mereka kedengaran wah ini kita mau diserbu ini langsung lari mereka, tunggang langgang. Morat-marit tunggang langgang lari semuanya tinggalkan hartanya. Mobil tinggal, motor tinggal, pesawat tinggal, kapal pun ditinggal juga di situ. Pokoknya hartanya semua tinggal itu. Itu namanya apa? Fai. Paham ya? Namanya fai. Ini sekedar apa? Faedah biar nanti bisa difahami. Naam. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah kata beliau di sini Li'anna Allah na'am kata beliau di sini barakallahu fikum hadhil ayatu fil fai. Ayat ini berkaitan masalah fai wa huwa ata'ul mal, ya kan? Yaitu pemberian harta. Fama siwahu min babi aula. Terlebih-lebih lagi yang selainnya lebih pantas lagi. Maksudnya apa? Maksudnya nam fai itu nanti kan na barakallahu fikum khumusnya yang seperlimanya kan itu Allah dan Rasulnya. Ya, paham ya? Seperti itu. Wa ala hadza naqulu al-aslu fil amr wa nahyu annahuma mahtuman. Berdasarkan penjelasan ini kita katakan, hukum asal perintah dan larangan kedua-duanya mahtuman. Apa mahtuman? Harus dikerjakan. Amlum. Maksudnya bagaimana? Harusnya ini harus bagaimana wajibnya. Kalau perintah wajib dikerjakan, kalau larangan wajib ditinggalkan itu maksudnya. Mahtuman itu artinya adalah wajib. Wajib ditinggalkan, wajib dikerjakan itu loh. Amlum. Nah, itu. Al-amr wajibun ya kan, perintah itu wajib dikerjakan. Wa nahyu wajibut tark. Nah, illa bidalil. Sedangkan larangan juga wajib ditinggalkan kecuali dengan dalil. Wa qala ba'dul usuliyyin wa huwa al dan berkata sebagian usulin, ini pendapat yang kedua. Al-asl fil amr wa nahyi adamut adamul hatam ini pendapat yang lemah. Hukum asal larangan dan hukum asal perintah itu tidak harus Maksudnya maksudnya bagaimana? Tidak harus dikerjakan dan tidak harus tinggalkan Ini keliru. Paham ya? Keliru ini. Dan terus dia bagian yang benar, yang benar itu tadi. Yang benar hukum asal tadi diingat-ingat. Hukum asal tadi penting sekali harus dikerjakan kalau perintah, kalau larangan harus ditinggalkan. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Naam wa annal ma'mura bihi fi'luhu afdal. Kata mereka, Ya, yang diperintahkan itu mengerjakan dengannya itu Abdul. Jadi kalau diperintahkan mengerjakan Abdul saja enggak wajib. Itu menurut pendapat yang kedua ya. Wal manhi anhu tarku abdul. Sedangkan yang dilarang itu meninggalkan lebih Abdul walaupun enggak harus meninggalkan. Kita katakan sebenarnya rincian ini masuknya dalam apa? Sunnah dan makruh ya enggak? Kita kembali ke hukum asal dulu. Hukum asal perintah itu wajib, hukum asal larangan haram. Paham ya? Nah, itu nanti baru ada rincian. Ada yang perintah sifatnya enggak harus dikerjakan, tapi kalau mengerjakan itu afdal namanya sunnah. Ada larangan yang apa? Yang tidak harus ditinggalkan, tapi meninggalkannya afdal itu namanya apa? Makruh. Faham ya? Namanya apa? Makruh. Itu perlu diperhatikan baik-baik biar bisa bedakan hukum asal dengan hukum yang tidak asal. Faham maksudnya ya? Eh, na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat lagi. Wa annalu qaulahum mereka menjadikan alasan ucapan mereka. Alasannya apa? Naam wa annalu qaulahum hadza mereka membikin alasan menyebutkan alasan mereka untuk masalah ini bi annal amru bihi yaqtadi talabul fi'lih ya kan dikarenakan perintah itu mengharuskan untuk mengerjakan perbuatan tersebut wa nah sedangkan larangan anhu larangan dari suatu perbuatan yaqtadi talabut tarkih mengharuskan atau meminta ditinggalkan wal aslu bara atau dhimmah sedangkan hukum asal itu berlepas dari tanggung jawab, berlepas diri dari tanggung jawab. Fi malau turikal ma'mur au fiilal mahdzur fala yumkin an nu'simahu au nashghal dhimmatah bi amrin mashkukin mashkukin fi. Artinya, nah barakallahu fiikum hukum asalnya berlepas diri dari tanggung jawab. Nah, Fima pada perkara-perkara pada perkara kalau seandainya ditinggalkan perintah tersebut, atau dikerjakan perkara larangan tersebut, maka enggak memungkinkan kita untuk mengatakan dosa. Paham ya? Dan tidak boleh juga kita menyibukkan ini tanggung jawabmu dengan suatu perkara yang masih diragukan. Ini pendapat yang kedua, makanya rumit. Enggak usah mengambil pendapat yang kedua, langsung mengambil pendapat yang pertama yang hukum asal tadi itu. Paham ya? Jadi hukum asal perintah wajib. Hukum asal larangan apa? Haram. Paham belum ini? Nah, kecuali apa? Kecuali ada korina yang malingkan dari hukum asal tersebut. Yaitu apa contohnya? Ada dalil yang memalingkan dari hukum asal. Yaitu contohnya semula kelihatannya wajib ternyata kok Rasulullah terkadang meninggalkannya, terkadang mengerjakannya kembali ke sunnah. Paham belum? Ada korinah yang hukum asalnya perkaranya haram, ya enggak? Hukum asal larangan haram, tapi ternyata kalau Rasulullah kadang mengerjakan, kadang pernah juga melakukannya berarti makruh. Paham ya? Nah, karena yang namanya an-nahyu tahrim sama an-nahyu li apa? Nambar eh, karah nambar kalau fikum karahiyatul tahrim sama karah Li tanzih itu makruh biasa itu. Paham ya? Nah, kalau tahrim haram. Paham maksudnya insyaallah ya? Eh, nah, nanti pahami baik-baik ini. Kita lihat, lihat lagi apa kata beliau? Lakin hadha ta'lil mu'aridun lil adillati sam'iyyah allati allati suqnaha fi anna al-amru wajibul fi'l wa anna nahya wajibut tark. Akan tapi alasan ini bertentangan dengan dalil-dalil sam'i. Apa dalil sam'i itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sam'i karena dengar. Al-Qur'an didengar enggak? Didengar As-Sunnah didengar enggak? Ayat namanya dalil sam'i namanya. Kalau dalil akli apa? Akal. Dalil akli namanya. Nah, kita lihat di sini karena bertentangan dengan dalil dalil sam'i, bertentangan dengan dalil-dalil yang sam'i allati suknah yang kami telah menyebutkannya fi annal amra yaitu yang berkaitan masalah bahwasanya perintah wajibul fi'il wajib untuk dikerjakan wa anna nahya wajib tark dan bahwasanya larangan itu wajib untuk ditinggalkan. Fa in qala qailuna nah sekarang kalau ada yang ngomong lagi, ada orang berkata lagi, hadzal aslu Kaidah asal ini anal amra lil wujub wa nahyi lit tahrim. Bahwasanya perintah itu wajib dikerjakan dan larangan itu wajib apa? Nah, barakallahu fikum, larangan itu pengharaman malam tujad qarinatun ini penting. Kaidahnya seperti ini. Perintah itu menunjukkan wajib, larangan menunjukkan haram itu apa? Selama tidak ada qarinah. Selama tidak ada apa? Qarinah, suatu tanda yang memalingkan dari hukum asal. Yang takut bimasail kasroh Ini nanti akan terbatalkan terkritik terkritik dengan permasalahan yang banyak. kalau ulama yaitu disebut oleh para ulama an-nahal istihbab. Bahwasanya itu nanti perintahnya istihbab kalau seandainya ada korina, wahyu awamir wanawahin yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan. Paham belum? Contohnya kita kemarin kan Rasulullah melarang minum dengan apa? Berdiri. Tapi suatu ketika ternyata dijumpai Rasulullah juga minum dengan berdiri. Nah, itu nggak ada kontradiksi. di bawah kalau makna larangan tersebut Bukan apa? Lil tahrim tapi lil karohah. Paham ya makruh? Paham belum? Kemudian Rasulullah merintahkan bersiwak. Ternyata apa? Ada lafaz laula syukka asyukka Eh? Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, berarti menunjukkan bahwasanya perintahnya itu enggak harus di situ. Hukumnya sunnahan itu. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau faqalu fin nawahi, mereka mengatakan dalam masalah larangan-larangan innaha makruhatun, bahwasanya itu makruh, larangannya karahah. Wa qalu fil awamir dan mereka mengatakan di dalam masalah perintah-perintah innaha mustahabbah, perintah itu adalah istihbab. Wa hiya katsiratun, famal jawab? Itu banyak sekali. Apa jawabannya? Kalau ada yang mengatakan seperti itu, qulna al jawab ala dzalik, jawaban untuk mengenai ungkapan tersebut an na'khudha bil asl. Kita kembali ke hukum asal. Malam yamna minhu dalilun aqwa minhu hadza aula Eh, Nabar afan barakafan. Malam yamna minhu dalilun aqwa minhu aqwa minhu. Hadza awalan. Ini pertama. Nah barakallahu fikum pertama kali pertama kali perhatikan baik-baik jawabannya, kita kembali ke hukum asal. Selama tidak ada dalil yang lebih kuat yang menghalang-halangi apa? hukum asal tersebut. Paham ya? Selama tidak ada dalil yang kuat yang menghalang-halangi hukum asal tersebut. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau ada dalil yang menghalang-halangi Nanti masuknya kalau perintah menjadi apa? Perintahnya wajib menjadi sunnah. Eh, larangannya semula mungkin melihatnya haram menjadi apa? Karohah, makruh. Paham belum? Ini penting sekali ya seperti ini ya. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi kalau enggak ada dalil yang lebih kuat yang menghalang-halangi dari hukum asal tersebut berarti lain lagi hukumnya. Sanian yang kedua kata beliau hada awalan yang pertama, yang kedua sanian anna ba'dal ulama salaka maslakan jayyidan. Sebagian para ulama menempuh na'am barakallahu fikum cara yang bagus, menempuh cara yang bagus sebagian ulama. Na'am barakallahu fikum. Wa huwa yaitu cara yang bagus tersebut apa? Wa huwa al-qaul salis fil mas'alah. Ya, yaitu maksudnya anda ada dua pendapat tadi. Pendapat pertama mengatakan apa? Al-asl fil amrnya dulu alal wujub, wal asl fil nahyi dulu ala tahrim. Pendapat yang kedua mengatakan enggak demikian. Ada pendapat yang ketiga yang tepuh oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum. Al-qaul fil mas'alah, pendapat yang ketiga dalam masalah ini annal awamira tanqasimu la qismain. Bahwasanya perintah-perintah itu terbagi menjadi dua. Perintah terbagi menjadi berapa? Dua. Awamir ta'budiyah wa awamir ta'dibiyah. Perintah yang sifatnya ta'budiyah, perintah yang sifatnya adalah ibadah. Kemudian ada perintah yang sifatnya ta'dibiyah, hanya Nah, barakallahu fikum membikin adab agar orang itu beradab. Paham ya? Di perintah-perintah tersebut upayakan nam terbedakan. Ya Yakni min babil adab wa makarimul akhlak. Maksudnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan adab dan juga nah barakallahu fikum nam memberikan apa? agar akhlak memiliki akhlak yang mulia. Paham ya? Agar memiliki akhlak yang mulia. Nah, ada dua jenis perintah yang sifatnya itu adalah perintah untuk ibadah Nah, barakallahu fikum, ada juga perintah yang sifatnya apa? Perintah yang sifatnya na'am untuk apa? Mendidik, beradab agar menjadi apa? Orang yang memiliki akhlak yang mulia. Fama qusida kita ta'abbud fal amru fiha lil wujub. Kalau yang diinginkan dengannya adalah ibadah, maka perintah tersebut adalah wajib dikerjakan. Li'anna Allah Ta'ala amarna biha wa radiyaha li nafsihi. Dikarenakan Allah Ta'ala perintahkan kita dengannya dan Allah Ta'ala ridha Eh, ibadah tersebut untuk dirinya. An nataqarrab ilaih untuk kita mendekatan diri kepadanya biha dengan dengan apa? Dengan amalan ibadah tersebut fa wajaba alaina maka wajib atas kita an naku bidzalik untuk mengerjakan perbuatan tersebut in amron kalau itu perintah wa an nat kadzalik in kanat nahyan dan hendaknya kita meninggalkan hal tersebut kalau itu larangan. Maksudnya bagaimana? Dilihat dulu. Ibadah atau bukan perintahnya. Karena ada perintah yang sifatnya ibadah, Faham belum? Ada juga perintah yang sifatnya apa tadi? Takdibiyah untuk memberikan adab, bimbingan itu ya agar beradab dan juga memiliki akhlak yang mulia itu na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Amma idza kanat min babil adab wa makarim akhlak. Kalau perintah tersebut dalam bentuk apa? Adab dan juga enam akhlak-akhlak yang mulia, walaysa hunaka 'alaqatun bainaha wa bainat taqarrub ila Allah. Enggak ada keterkaitan di sana perintah tersebut tidak ada keterkaitan antara apa? Antara adab dan juga antara nam perbuatan mendekatan diri kepada Allah Taala. Fa innal amra fiha yakunu istihbab. Berarti perintahnya itu istihbab. Untuk apa? Istihbab sunnah saja. Wa nahyu fiha lil karaha la tahrim. Larangannya hanya lil karaha pemakruhan latil tahrim bukan untuk pengharaman illa idza warada ma yadullu 'ala alwujub wujub fahwal fahwal wujub masyaallah kecuali kalau datang dalil yang menunjukkan bahwasanya itu untuk wajib wajib li'anna hunaka farqan bainal ibadah wa bainal adab karena di sana beda antara apa antara ibadah dan antara adab wa hadzal qaul adbat minal qaulain al-mutlaqain as-sabiqain masyaallah pendapat yang ketiga ini pendapatnya lebih adbat lebih kuat dan akurat lebih kuat dan akurat na'am daripada dua pendapat yang mutlak yang sudah kita lewati tadi. Wa dzalika li'annaka idza tata idza tatabba'ta katsiran al-awamir fi ma yata'allaq bil adab wal akhlaq. Karena kamu apabila tatabba'ta meneliti dan mengecek kebanyakan perintah-perintah yang ada fi ma yata'allaq bil adab wal akhlaq, perintah-perintah yang berkaitan masalah adab dan akhlak, wajadtaha lil istihbab. Seringnya kamu akan menjumpai itu sunnah hukumnya. Wa nadab dan juga apa? Nah, penyunahan, lalil wujub bukan apa? Bukan untuk wajib. Wa kadzalika, seperti itu pula idza ta'ammalta katsiran minan nawahi, kalau kamu memperhatikan kebanyakan larangan-larangan fil akhlaq wal adab, baik dalam masalah akhlak dan adab, wajadta halil karaha lalil tahrim. Kamu akan menjumpainya apa? Nah, barakallahu fikum adab e, larangan-larangan tersebut bukan untuk pengharaman tapi apa? Tapi hanya karohah, pemakruhan. Apa maksudnya ini? Eh, nah, contohnya apa? Larangan minum dengan berdiri. Ternyata pendapat yang rajih apa? Haram atau makro? Makro? Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan, ini penting sekali. Wa hadhihi tariqatun jayyidatun ini adalah metode yang bagus. Wa yatakhallas al insan min iradatin katsirah. Dan seorang bisa menyimpulkan nah barakallahu fikum eh, dari keinginan-keinginan yang banyak sekali. Misal dalil contohnya sebagai contoh biar tambah jelas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza labistum fabda'u bil yamin. Apabila kalian berpakaian, awalilah dengan kanan. Kalau berpakaian diawali dengan kanan. Wa qala alaihi salatu wassalam idza khala'tum fabda'u shimal. Kalau kalian melepas pakaian, eh, awali dengan kiri. Jadi kalau pakai tangannya masukkan tangan lengan kanan dulu gitu maksudnya. Kalau melepas, nah barakallahu fikum diawali yang kiri. Fahal naqul hadzal amr wujub? Nah, penting ini. Sekarang apakah kita katakan perintah ini wajib? Wajib kita masukkan lengan kanan dulu baru kiri atau istihbaban itu. Paham belum? Ini kan berkaitan masalah adab. Berkaitan masalah adab ini kan? Berkaitan masalah adab atau akhlak. Nah, sekarang pertanyaannya apakah perintah itu wajib? Wajib masukkan lengan kanan dulu baru kiri atau bagaimana? Kalau kembali ke pendapat yang ketiga tadi, sunnah. Ya enggak? Istihbab. Karena berkaitan masalah apa? Adab. Paham maksudnya? Ya, kita lihat. Fa yajibu al insan idza bisa an yabda' bil yamin wa idza khala an yabda' bis Sekarang kita katakan, apakah perintah ini wajib? Sehingga manusia itu wajib ketika pakaian harus mengawali dengan kanan dulu dan apabila melepas dengan kiri dulu. Al-jawab lah jawabannya enggak. Walakin hada 'ala sabil istihbab, tapi ini dalam bentuk istihbab, yaitu anjuran, eh, sunnah li'annahu min babi ta'addub karena ini dalam bab-bab ta'addub memberikan adab. Famaka min babi ta'addub fa innahu yuhmal 'ala istihbab. Kalau seandainya perintah tersebut dalam bab ta'addub itu memberikan adab, maka dibawa kepada mana istihbab itu sunnah. Naam. Wa maka min bab ta'abbud kalau seandainya termasuk dalam bab ta'abbud ibadah, fa innahu yuhmal 'alal wujub, berarti dibawa kepada mana? Wajib. Contohnya apa? Wa'budullah. Beribadahlah kepada Allah taala. Ibadah atau bukan itu? Ibadah. Berarti wajib enggak ibadah? Wajib selesai. Wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat. Salat ibadah bukan? Ibadah. Berarti perintahnya wajib, itu loh. Pak belum? Ini hanya sekedar apa menyinggung kaidah tadi itu. Kaidah yang ketiga tadi metode atau prinsip yang ketiga tadi memahaminya mudah sekali. Jadi kalau berkaitan masalah ibadah murni, perintahnya wajib. Paham ya? Nah, tapi kalau berkaitan masalah adab atau akhlak, walaupun itu juga ibadah juga, tapi seringnya arahnya ke adab atau ke akhlak itu istihbab. Nah. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Kapan itu dikatakan lil wujub malam yujad qarinatun fil mawdhi'ain tadullu ala anna al amra lil istihbab fi masalatin ta'abbud aw lil wujub fi masalatin ta'addub maksudnya bagaimana selama tidak ada qarinah atau tanda pada dua tempat tersebut yang menunjukkan bahwasanya perintah itu untuk sunnah pada permasalahan ta'abbud ibadah atau perintah itu untuk wujub wajib pada permasalahan ta'addub dalam masalah apa beradab itu berarti lihat qarinahnya kembali dilihat qarinahnya kan qarinah penting qarinah terkadang penting dibutuhkan untuk menghukumi gitu ya nah barakallahu fikum seperti itu Naam. Misalnya madalla dalil ala annahu lil Contohnya sekarang. Dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu wajib bahwa min babil ada, padahal masalah ada. bayangkan. ada padahal. Adab tapi ternyata wajib. Al aklu bil yamin makan dengan tangan kanan wajib atau sunnah Hasan? Makan pakai tangan kanan? Eh? Wajib walaupun itu adab, ya enggak? Itu termasuk qarinah kita lihat. Huwa min adabil akl bila syak. Ini termasuk adab-adab makan tanpa diragukan lagi. Nah, termasuk ada pada makan tanpa diragukan lagi. Nah, Lakin al-amru bihi lil wujud, tapi perintah di sini itu wajib. Wa nahyi tahrim larangan itu pengharaman. Li wujudi qarinatin tadullu ala hada. Dikarenakan adanya Korina tanda yang menunjukkan seperti ini. Apa Korinahnya? qarinahnya? kaum qauluhu sallallahu yaitu sabda Rasulullah sallallahu fa inna syaitan ya'kulu bisyimalihi wa yashrabu bisyimalihi. Karena setan itu makan dengan kanan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Berarti kalau kita makan dengan kanan kiri, Minum tangan kiri berarti ada unsur di syaitan. Serupa dengan apa? Setan, menyerupai setan. Naam. Allah musta'an. Lihat sini. Wa nahnu manhiyun an ittiba'il khutuwati syaitan, sedangkan kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan wa muwafaqatihi dan juga mencocoki perbuatan setan li'annahu aduwwun lana wal adu la yanbaghi an yakuna imaman lak karena setan itu musuh kita sedangkan musuh itu tidak layak kita kalau menjadi imam untuk kita Paham ya? Enggak layak untuk menjadi imammu. Falaisa minal akal bukan termasuk bagian dari akal. Nah, barakallahu fikum. Wala min syara' tidak pula secara syariat an yakuna aduwuka imaman lak. Yaitu nah barakallahu musuhmu sebagai apa? Imam untukmu. Nah. Paham maksudnya ya? Maksudnya seperti itu. tadi. bukan termasuk apa? Bukan termasuk eh, eh, atau sangat tidak layak kalau menjadikan musuh itu sebagai imam untuk kita. Eh, musuhan setan. Jadi kita nggak boleh makan pakai tangan kiri atau minum pakai tangan kiri. Naam. Berikutnya insyaallah pada pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala karena agak panjang dikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin.